Karena mereka adalah sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia setelah Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Maka kita menghormati mereka dan mengikuti mereka. Falladhi yat'an fihim. Maka selanjutnya, kata Syekh, hafizahullah falladzi yat'an fihim adapun yang mencerca mereka innama yat'anu min ajli hadza li'annahu haqidun 'alal islam adapun mereka-mereka yang mencerca para sahabat maka biasanya tujuannya adalah untuk menghancurkan Islam karena haqidun 'alal islam Biasanya karena mereka dengki terhadap Islam.